Semoga di Kuala <clears throat> Mufid Kuala Syekh Utsaimin Rahmatullah Jenis-jenis yang sahabat telah menyebutkan bahwa sama ahlul ilmi Rahmatullah ta'ala telah membagi ahlul ilmi rahimahumullah ta'ala syafaat itu beberapa ya di sini disebutkan oleh beliau ila kismain saya ini pada dua jenis yang itu menjadi utamanya dua jenis utama yang pertama, yang pertama al-qismul al-awwal, jenis yang pertama syafaat al-khassa bi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang khusus untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dan itu ada beberapa jenis. Anal awal jenis yang pertama adalah syafaatul udma, syafaat yang paling agung yaitu di maqam al-mahmud yang Allah telah janjikan. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an wa minal laili fatahajjab bihi nafilatallak asa yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Demikian Allah sebutkan di surat ini Isra. Di situ ada hadis-hadis yang banyak seperti hadis ya hadis sahabat semua Imam Bukhari dan Imam Muslim hadis Abu Hurairah Terandu tentang hal ini. Mereka manusia waktu itu di padang mahsyar mendatangi para nabi, mendatangi Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, sampai kemudian mereka semua tidak mampu memberikan atau ya tadir meminta udur sampai kemudian mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ya inilah hadis tentang hadis syafatin hadis yang yang disebutkan para ulama mutawatir yang di yang tidak diterima oleh orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Khawarij. <clears throat> Ini tentang masalah inilah yang kemudian mereka menyelisih sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, syafaat Nabi SAW untuk ahli jannah agar mereka masuk ke dalam surga. Ini. Sebutkan dalam hadis Abu Hurairah dan anhu sebagai Imam Muslim Allah taala bahwa waktu itu mereka orang-orang yang berhak untuk mendapatkan surga ketika selesai melewati sirat mereka mendapati pintu surga dalam keadaan tertutup kemudian mereka meminta siapa yang memberikan syafaat bagi mereka kemudian Nabi SAW memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dalam membuka pintu surga tersebut. Sebagaimana Allah sebutkan juga di dalam surat az zumar hatta idza ja'uha wa futihat abwaabuha. Sampai ketika mereka mendatanginya dan dibukakanlah pintu surga tersebut, pintu-pintu surga tersebut. <clears throat> Disebutkan di dalam surat az zumar ayat yang ke-73 ini ya ditambahkan wawu wa abu abwabuha adapun ketika Allah menyebutkan tentang neraka tidak ada wawu hatta idza ja'uha abu abu ya, ini langsung mereka masuk maka di sini semuanya Syaikhul rahimahullah taala ya di situ ada yang dihapuskan Syaun mahdhuf yaitu apa yaitu dengan wawu ini tadi adanya wawu menunjukkan bahwa itu bisa terbuka dengan apa Wahasulama hasulama minasyafa apa yang terjadi dengan syafaat? Ini demikian disebutkan. Jadi ketika Allah sebutkan di ayat yang ke-73 tidak ada wawu di situ. Untuk ya, ayat yang ke ayat yang ke-73 ada wawu di situ. Ketika mereka akan masuk dalam surga, hatta idza ja'uha wa futihat abu ada wawu. Ketika di sebuah neraka tidak ada. Ya hatta idza ja'uha futihat abu. Ini ini termasuk rahasia di dalam permasalahan ini. <clears throat> Dalam kitab-kitab tafsir disebutkan bahwa wawu ini adalah menunjukkan bahwa mereka masuk dalam surga itu dengan apa? Dengan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pamannya Abu Talib untuk diringankan siksaannya, ya bukan kemudian uh, dia keluar dari api neraka, tidak. Sebagaimana dalam hadis Sebagai Imam Bukhari demikian juga Imam Muslim. <clears throat> hadis Husain mudah Kemudian ada jenis yang kedua. Al-Qismu jenis yang kedua yang bukan khusus untuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi kan yang khusus untuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti tadi hadis bahwa Nabi SAW memberikan syafaat kepada pamannya Abu Thalib agar dia itu diringankan <clears throat> Demikian juga Subhan Raja saya Al-Qudri Mutawwan alaih Adapun jenis yang kedua di sini asyafa ala mahlahu sallallahu alaihi wasallam bagi jamil mukminin, syafaat yang umum untuk nabi dan kepada semua kaum mukminin. Dan itu ada beberapa macam juga. Jadi tadi syafaat tersebutkan ada syafaat untuk nabi sallallahu alaihi wasallam, ada syafaat yang umum untuk nabi dan yang selainnya. <clears throat> dan yang umum ini ada beberapa jenis. Jenis yang pertama, syafaat untuk orang yang dihitung berhak masuk dalam neraka untuk tidak memasukinya. Ya. Disebutkan di antara dalilnya hadis Aisyah radhiyallahu anha, Imam Muslim. Bahwa Nabi SAW beliau mengatakan, "Ma min muslim yamut yakumu ala janazatihi arba'una rajulan." Tidaklah seorang mukmin yang dia itu meninggal. Kemudian menyolatkan terhadap jenazahnya itu arba'una empat puluh orang. La yusyrikuna billahi syai'an, tidak menyebutkan Allah swt wa taala dengan suatu pun. Illa syafa'ahumullahu bihi, kecuali Allah swt berikan syafaat kepada mereka fihi di dalamnya dengan sebab salat tadi. Ini berarti untuk kaum mukminin sahabat tersebut. Demikian juga al hadis ini tadi hadis Abdul bin Abbas dan Anumar sebagai Imam Muslim. Adapun dalam, dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Aisyah yang sholat padanya 100 orang. Ya, ummah minal minal muslimin. 100 orang ya yang itu dari kaum muslimin. Kalau yang ini tadi 40 orang. Adapun pernah kita sebutkan hadis yang menyebutkan sebagai Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin yang menyematkannya itu salah satu tiga sof maka itu adalah hadis dhaif ya hadis Marsal bin Abdullah radhiyallahu anhu sebagai Imam Abu Dawud doib ini yang tiga sof ini sebagian kita dapati ya kalau umpamanya di situ sepuluh orang kemudian dibuat menjadi tiga sof kalau kemudian meyakini bahwa tiga sof ini dengan jumlah yang demikian tadi memberikan syafaat maka hadisnya doib ya hadis yang tiga sof itu memberikan syafaat doib di situ ada Muhammad bin Ishaq ya yang dia itu mudalis Demikian semuanya. Jadi jenis yang pertama dari syafaat umum adalah syafaatnya orang-orang yang menyerahkan mayit 40 orang atau semisalnya. Kemudian jenis yang kedua, asyafaat liman dakhalana ayah minha. Syafaat untuk orang yang sudah masuk neraka untuk keluar padanya. Jadi dia sudah masuk neraka kemudian keluar. Ya, ini syafaat untuk apa? Orang-orang ahli kabair. Inilah diingkari oleh orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Khawarij. -orang Hmm. Kita cuma dari Syekh misalnya dalilnya, tapi kita lihat di yakni cara kita tahunya Sebutkan oleh Imam Ibn Abdul Is Di situ ada hadis <clears throat> Ya, disebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sebutkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Sahih. Bisa ditulis hadisnya adalah Kalau beliau mengatakan kalau Rasulullah SAW alaihi Anas bin Malik beliau mengatakan berkata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, syafaati li ahli kabair min umati. Syafaatku untuk ahli kabair, orang-orang yang melakukan dosa besar dari umatku. Sahih. Sebagai saya, mobil Ramadhan di buku beliau Asabah Paham? Ini, ya. Ini, inilah yang diingkari oleh orang-orang Mu'tazilah. Demikian juga orang-orang Khawarij. Ya, kalau kalau Imam Ibn Abi menyebutkan di situ jenis yang ke-8. Syafa'atuhu fi ahli kabair min umatihi. Syafa'at Nabi SAW untuk orang-orang ahli kabair melakukan dosa besar dari umatnya. Dari orang-orang yang masuk dalam neraka untuk kemudian banyak rujuna min dari kuatan padanya. Dan di sini mutawatir. Termasuk yang hadis mutawatir yang diingkari khafiyah ilmu dari yang tersembunyi ilmu yang dalam permasalahan itu atas orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah. Ini yang diingkari oleh orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah. Mereka tidak meyakini tentang masalah ini. Bahkan mereka orang-orang Khawarij itu meyakini orang yang masuk orang-orang yang melakukan dosa besar dari kaum muslimin kekal dalam neraka. Nauzubillah. Padahal hadis tadi kita sebutkan hadis yang sahih tadi. Ya itu. Inilah yang diingkari oleh orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Khawarij. <clears throat> Dakwah Nabi SAW untuk orang-orang yang melakukan dosa besar dari umatnya. Jadi ini dalilnya. Kemudian <clears throat> demikian juga sebagian menyebutkan ya bahwa orang-orang ahli tauhid mereka mendapatkan ya keutamaan dari syafaat ini sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan oleh Imam Bukhari as'adun nas bi syafaati orang yang paling Berbahagia dengan syafaat Nabi SAW adalah orang-orang yang bertauhid. Kemudian jenis yang ketiga dari syafaat yang umum. Asyafa'ah fi rafi darajatil mu'minin. Syafaat untuk mengangkat derajat derajat orang-orang yang beriman. Ini juga berikutnya. Di syafaat ya untuk mengangkat derajat orang yang beriman. Dia sudah masuk dalam surga. Tetapi apa? Kemudian mendapatkan syafaat untuk dinaikkan derajatnya. Disebutkan ini adalah hadis hadis yakni Ummu Salamah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahwa Nabi SAW ketika beliau ya mendatangi jenazah Abu Salamah, istri dari Ummu Salamah, yakni suami dari Ummu Salamah radhiyallahu anha yang kemudian Nabi menikahi Ummu Salamah ini. Kemudian Nabi mengucapkan doa, Allahumma qfir li Abi Salamah, ya Allah ampunilah Abu Salamah, warfa' Daraja tahu bil mahdiin dan angkatlah derajat dia itu di kedudukan orang-orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk. Dari sinilah diambil dalil tentang uh, syafaat untuk menaikkan derajat orang yang sudah masuk dalam surga. Demikian. <clears throat> Ini diantara bentuk-bentuk syafaat yang dikeluarkan oleh para ulama. Dia ada syafaat yang di umum, ya demikian juga ada syafaat yang yang khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga disebutkan ada beberapa tambahan yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Is. Syafaat jenis yang kelima beliau menambahkan asyafa'ah fi akwam ayat kulul jannah bi hisab. Syafaat untuk kaum-kaum yang masuk dalam surga tanpa hisab. Sebagian menyebutkan dalilnya hadis yang menyebutkan kisah Ukasyah bin Mehson. Ya, bagaimana di situ ya disebutkan dalam hadis Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu pertama alaih bahwa Nabi SAW menyebutkan di situ ada apa? Sab'ina rajulan yadkhuluna al-jannah bi ghairi hisab wal adab. Demikian. Ada 70 ribu orang yang masuk dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. sebagai menyebutkan termasuk syafaat. Ini demikian. <clears throat> Ini tentang permasalahan syafaat tadi yang dibawakan oleh alimah atau at taala. <clears throat> Kemudian dalam hal syafaat ini setelah kita menyebutkan tadi jenis-jenis syafaat ya syafaat yang umum demikian juga yang khusus untuk Nabi SAW yang dari situ kita ambil termasuk akidah alusunul jamaah meyakini tentang masalah syafaat ini sebutkan oleh alimah ibu nabil Is masalah yang penting dengan sebab mereka tentang masalah syafaat ini menjadikan sesuatu yang tidak berhak untuk kemudian dijadikan syafaat menjerumuskan mereka terhadap perbuatan kesyirikan. Ya, ini yang perlu kita perhatikan. Sehingga semua di sini oleh beliau, oleh Imam Abu Nabil Is, "Tsumma inna nasa fi syafa'ala salasati aqwal." Kemudian manusia dalam masalah syafaat ini ada tiga jenis. Ada tiga ucapan. Yang pertama beliau menyebutkan fal musyrikun wan nasara wal mubtadi'un fil minal gulah fil masyayikh wa ghairihi orang-orang musyrik, demikian juga orang-orang Nasrani dan orang-orang yang ahli bid'ah, mubtadi. Ya, orang-orang yang membuat perkara yang baru dalam hal agama minal gula dari orang-orang yang berlebihan tentang masyayikh, syekh-syekh mereka dan yang selainnya. Itu, ya ini mereka akhirnya terjatuh kepada syafaat yang berupa syafaat syirik. Ini jenis yang bahaya. Bahkan kalau kita perhatikan <clears throat> di dalam Qawaidul Arba Ya, demikian juga di kasus Syubhat, Demikian juga yang paling jelas yaitu di nawaqidul Islam. Pembatal-pembatal keislaman. Sebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di nawaqidul Islam di situ ada 10 pembatal. Di antaranya adalah dari setelah pembatal yang pertama yaitu syirik. Pembatal yang pertama itu adalah syirik di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang kedua apa itu? Termasuk membatalkan keislaman. Man jala bainahu wa bainallah wa sa'id yat'uhum wa yas'aluhum asyafa'ah. Seseorang yang menjadikan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala perantara-perantara yat'uhum yang mereka berdoa atasnya. Wa yas'aluhum dan meminta mereka asy-syafa'ah, syafaat. Meminta syafaat dari orang soleh di dalam kuburan itu. Ya, untuk kemudian menyampaikan permintaan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk pembatal keislaman. Wa yatawakkalu alaihim dan bertawakal kepada mereka. Kafar ijma'an, kufur ijma'. Hati-hati dalam masalah syafaat ini. Menjadikan sesuatu yang tidak berhak untuk dijadikan syafaat. <clears throat> Jadi dalam masalah ini ya dengan sebab masalah syafaat ini buat mereka itu menjadi apa? keluar dari agama Islam. Demikian juga lebih jelas lagi. Ya juga pernah lewat di bahasan kita di Kuwaibul Arba Disebutkan di kaidah yang kedua ya tentang masalah sahabat ini yang kemudian mereka malah terjatuh kepada kesyirikan. Anhum pulun mereka mengatakan di dalam kami berdoa kepada mereka patung-patung atau orang-orang soleh yang di dalam kuburan wa nailehim dan kami menghadapkan kepada mereka illa li talabi kurban kecuali untuk meminta kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala wa syafaat meminta syafaat agar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala lihat ini ya dengan sebab itu mereka menjadi keluar dari agama Islam mereka meminta syafaat kepada orang di dalam kuburan atau meminta syafaat dengan apa dengan patung itu untuk apa menyampaikan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala itu termasuk apa termasuk syirik akbar ini eh, demikian. Seperti diantaranya Ya waladina taqadu min duni awliya ma na'budum illa liqaribuna ila Allah zulfa. Dan orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala kekasih. Mereka mengatakan tidaklah kami menyembah mereka ini patung-patung ataupun orang-orang soleh yang dalam kuburan itu kecuali agar mendekatkan kami. Mereka itu mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Demikian juga tentang masalah syafaat syirkiyah ini. Ya, sebuah dalam surat Yunus ayat 18 wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i 'inda Allah." Mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa memberikan bahaya mereka dan tidak bisa memberikan manfaat mereka. Wa yaqulun mereka mengatakan apa? Haula'i 'inda Allah. Mereka ini patung-patung demikian juga orang-orang dalam kuburan itu atau wali-wali dalam kuburan itu atau yang selainnya pemberi syafaat kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya di samping kita yang memang meyakini tentang masalah syafaat itu, tapi jangan kemudian terjatuh kepada bentuk syafaat syirkiyahnya. Ya. Jadi syafaat itu kan untuk apa? Untuk menyampaikan ya tawasul, tawasul lil ghair. Ini perantara untuk orang lain untuk mendapatkan manfaat atau untuk menjauhi bahaya. Kemudian melakukan ini syafaat dengan perbuatan saya ini, menjadikan patung-patung atau wali-wali atau sunan-sunan yang di dalam kuburan itu untuk menjadi syafaat dia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan apa? Menyampaikan keperluan dia dan sebagainya. Kemudian yang perlu diingat juga ya bahwa syafaat itu ada dua. Ada syafaat yang dinumang fiyah. Syafaat yang yang tidak akan didapatkan yang tidak ada seperti yang tidak ada Itu apa yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala itu ini yang pertama bukan di Qaidul Arba bahwa di situ ada syafaat ya yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala di dalam apa-apa yang tidak mampu padanya kecuali Allah Subhanahu wa taala kemudian ada syafaat al musbita syafaat yang memang ada yaitu syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala jadi demikian. Kemudian mereka juga menyebutkan ya syarat ya kepada Syekh Fauzan Habibullah Ta'ala anna syafa'ah ya bahwa syafaat itu di situ disyaratkan yang pertama adalah apa? izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah yang yaitu itu diminta untuk orang-orang yang dia itu ahli tauhid. Demikian. Di syafaat al-muthbitah itu adalah disarankan mendapatkan dari izin Allah Subhanahu wa taala kemudian dia itu adalah untuk orang-orang ahli tauhid. Kalau kemudian orang-orang yang dia itu mendatangi kuburan minta syafaat, berarti mereka melakukan sebab yang tidak menjadi sebab, bahkan menjerumuskan mereka ke dalam syirik akbar. Kemudian juga disebutkan tentang masalah syafaat ini Ya tentang masalah meminta syafaat dari selain Allah Subhanahu wa taala. Meminta syafaat dari selain Allah Subhanahu wa taala yang makhluk itu mampu. Ya disebutkan di situ <clears throat> ya syafaat yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala fima yaqdir fihi makhluk. Yang makhluk itu mampu ada dua. Yang pertama yang itu jais yang boleh. Bahkan sebagian mengatakan mustahab. Ya ini syafaat dalam hal apa? Syafaat yang di itu berupa perkara yang mubah, perkara yang diperbolehkan. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Abu Musa radhiyallahu anhu yang bukan oleh Imam Bukhari. Isfa'u tu jaru. Wa yaqdillahu ala lisani rasulih ma Berikanlah syafaat, semoga kalian mendapatkan pahala. Dan Allah Subhanahu wa taala yaqdillah, yakni memenuhi dengan lisan rasulnya apa yang Allah kehendaki. Ini syafaat yang diperbolehkan mamanya seorang dia itu ingin membeli rumah mamanya kemudian tidak bisa membeli kecuali dengan harga yang mahal kemudian dia mengambil seorang agar kemudian berikan syafaat agar harganya itu dimurahkan ini boleh kemudian yang kedua syafaat yang dia itu tidak boleh ya jadi muharram yaitu syafaat dalam hal hudud hukuman-hukuman seperti orang itu berhak untuk dirajam mamanya, sudah sampai kepada sultan pemimpin kemudian dia ingin membatalkannya, maka ini tidak boleh. Demikian juga potong tangan. Bukan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis mutawun alaih, ya, ketika waktu itu e, Nabi SAW ya ingin menegakkan potong tangan, kemudian Usamah bin Zaid diminta untuk memberikan syafaat di hadapan Nabi SAW untuk tidak ditegakkan potong tangan. Kemudian Nabi pun berkhutbah. Kemudian beliau mengatakan atas faufi hadin min hududillah apakah engkau ingin memberikan syafaat di dalam hukuman dari hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala Nabi mengatakan wallahi demi Allah laukanat Fatimah sarakat demi Allah kalau sekiranya Fatimah itu mencuri lakotok tu yadah aku akan potong tangannya ini ini menunjukkan tidak boleh syafaat dalam hal ini jadi syafaat tadi kalau kemudian diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala dan makhluk itu mampu maka pembagian ini tadi yang disebutkan ya demikian. Ini dalam permasalahan syafaat tadi. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Ibnu Abil Is ya termasuk dari masalah furuk, permasalahan cabang-cabang dari permasalahan syafaat ini. Bagaimana sekarang al-istisfa bin Nabi? wawari dan yang selainnya. Jadi istisqa meminta syafaat dengan Nabi saw dan selain Nabi saw alaihi wasallam di dunia di dunia ini ilallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bidua di dalam hal doa. Ya, demikian. Seperti ucapan namanya as'aluka bihaqi nabika. Aku minta kepada Engkau ya Allah dengan haknya Nabi saw atau bihaqi fulan atau dengan, haknya fulan umpamanya Sebagian orang kadang mengatakan kalimat seperti itu. Kesimpulannya adalah tidak boleh. Ya. ada Adapun hadis as'aluka bihaqi mamsyaya hada wa bihaqi asailina alaika. Hadis itu dhaif. Soal yang Majah di sini ya, di situ ada eh, Rawi Fudail bin Mansur dan artinya Al-Aufi itu Al-Aufi dhaif keduanya. Ya ini ucapan, aku minta kepada engkau ya Allah dengan hak, dengan hak mamsaya hada, perjalananku ini menuju masjid untuk melakukan sholat dan haknya orang yang minta kepada engkau. Kalimat seperti ini hadis ini doa sehingga tidak boleh kita ya mengucapkan kalimat tadi. Ya Allah, aku minta kepada kamu dengan hak Nabi SAW, dengan kehormatan Nabi SAW. Tidak boleh. Tidak demikian. <clears throat> Jadi istisma meminta syafaat dengan hal-hal tadi. Hmm. Bahkan disebutkan itu termasuk tidak termasuk yakni melampaui batas ketika berdoa. Allah menyebutkan di surat Al-A'raf ayat yang ke-55. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadarruan dalam keadaan tadarru. Ya dalam keadaan menundukkan diri wa khufyatan. Demikian juga dalam keadaan ya tidak keras-keras dalam keadaan tersembunyi innahu la yuhibbul mu'tadin semuanya Allah SWT tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas ya di antara yang melampaui batasnya adalah doa-doa ini tadi ya kalimat-kalimat eh, as'aluka pihak fulan aku minta pada engkau ya Allah dengan haknya seseorang dengan, dengan haknya nabi dan sebagainya <clears throat> Dan itu dilakukan tidak dilakukan oleh para sahabat, demikian juga tabi'in, demikian juga setelahnya. <clears throat> Adapun istisqa yang diperbolehkan, ya tawasul yang diperbolehkan dibahas di sini oleh beliau adalah seperti tawasul seorang dengan doa orang yang soleh. Beliau menyebutkan <clears throat> ya tentang permasalahan wa inna ma ya yatawasaluna fi hayatihi bi mereka dulu tawasul ketika kehidupan Nabi SAW dengan doa Nabi SAW. Demikian. Pala mata ketika Nabi SAW beliau meninggal, kalau Umar, maka Umar mengatakan, ketika mereka kaum ini keluar untuk melakukan sholat istisqa. Maka waktu itu Umar mengatakan, Allahumma inna kunna ida aja ajdabna, ya Allah, sungguhnya kami dulu ketika kami dalam keadaan paceklik tidak ada hujan, Nah tawasul ilaika binabina Kami tawasul kepada engkau dengan nabi kami Paham? Kalimatnya Umar mengatakan dulu kami tawasul dengan nabimu Kepada Nabi Muhammad ketika Nabi masih, masih hidup Patuskina kemudian engkau menurunkan hujan ya Allah Wa inna natawasalu ilaika bi ammi nabina. dan sungguhnya kami tawasul kepadamu ya Allah dengan apa? Dengan paman nabimu Yaitu Abbas yang waktu itu masih hidup dan beliau waktu itu ada di situ ya kemudian Abbas pun kemudian berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar turun hujan dan turun hujan waktu itu paham maka seperti ini boleh termasuk dari tawasul yang disyariatkan al istisqa yang disyariatkan itu apa doanya orang soleh yang masih hidup paham boleh dan kita sudah pernah lewat bahwa tawasul yang diperbolehkan tiga apa itu tawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala kemudian tawasul dengan dua orang soleh ini tadi Paham? Yang masih hidup. Hati-hati dalam permasalahan ini. Tidak boleh kita mengatakan ya, kemudian tawasul dengan Nabi SAW sudah meninggal. Itu yang mereka ucapkan tadi. Ya, as'aluka bihaqi nabika, bijahi nabika dan sebagainya. Tidak boleh. Adapun ini tadi tawasul dengan apa? Dengan doa orang yang soleh yang dia masih hidup dan dia mendoakan langsung itu. Kemudian yang kedua, yang ketiga setelah tawasul dengan nama Allah Subhanahu wa taala, tawasul dengan dua orang soleh. Kemudian juga tawasul dengan amal. Ya, dengan amal. <clears throat> Sebagaimana kisahnya tiga orang yang dia itu masuk ke dalam gua, kemudian tidak bisa keluar, kemudian mereka tawasul dengan apa? Dengan amalan mereka, kan itu. Ashabul ghar. Disebutkan hadis salah saladina awaw ilal ghar bahwa hadis masyhur fi sahihain, hadis Bukhari dan Muslim, hadis Abdul bin Umar radhiyallahu Paham? Mereka ya berdoa dengan amalan soleh mereka. Di antara mereka ada yang beramal soleh dengan berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang dia itu menolak perzinaan, kemudian juga memberikan upah kepada buruhnya. Kemudian terbukalah yakni batu yang menutupi gua tersebut. Ini tawasul diperbolehkan <clears throat> Ada istisfah minta syafaat demikian juga tawasul dengan yakni orang yang dia itu sudah meninggal di dalam kuburan dan sebagainya ini adalah termasuk perbuatan kesyirikan. Ya demikian. Ini yang perlu kita sedikit bahas tentang masalah tawasul tadi. Dan dari sinilah kita mengetahui <clears throat> ya tentang tawasul tadi pembagian eh, tiga ucapan. Yang pertama adalah tawasul yang dilakukan oleh orang musyrik tadi. Yang terjatuh di situ orang-orang musyrik, orang-orang Nasara, orang-orang mubtadiah dan sebagainya yang gulu berlebihan terhadap orang-orang soleh dan sebagainya yang kemudian mengeluarkan mereka dari agama Islam. Demikian juga disebutkan di kasus syubhat. Kemudian pendapat yang kedua ini kembali kita dari tentang masalah sholat tadi ada tiga ucapan, ya tiga pendapat. Tadi pertama tawasul orang-orang musyrik, orang Nasrani ya, dengan Isa, Isa alaihissalam dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah tentang masalah syafaat ini <clears throat> wal mu'tazilah wal khawarij angkaru syafa'ah nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Mereka malah mengingkari. Yang pertama tadi yang terjatuh pada kesyirikan akbar. Yang kedua ini mengingkari syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ahlul kabai tentang orang-orang ahlul kabai orang-orang ahlul maksiat. Sudah lewat pembahasannya. Ya, orang khawarij di samping orang khawarij tidak meyakini bahwa orang yang muslim kemudian melakukan dosa besar itu kemudian e, keluar dari neraka tidak. Jadi mereka mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar itu kekal dalam neraka. Demikian juga tidak meyakini tentang masalah hadis-hadis tentang syafaat tadi. Hadis tadi kita sebutkan panjang lebar itu, ya sebagian mengatakan sampai mutawatir itu mereka tidak meyakininya, meyakininya. Kemudian yang ketiga adalah halus sunnah wal jamaah, ya halus sunnah wal jamaah wa amma halus sunnah wal jamaah fayukirruna nabi syafaah nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahli kabair mereka menetapkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang melakukan dosa-dosa besar. Ya, demikian. Jadi demikian. Jadi di situ ada yang mereka berlebihan dalam masalah syafaat sama melakukan syafaat syafaat syirik keluar dari agama Islam, ada yang mereka mengingkari tentang syafaat ya untuk orang-orang yang melakukan dosa besar dan di situ ada Ahlussunnah jemaah. Jamaah. Ya Allah demikian tentang masalah ini dan sebenarnya telah lewat pembahasan ini di pembahasan pas musyubuhan, demikian juga Qawaidul Arbah. Yang penting di sini kita meyakini bahwa termasuk akidah Sunnah wal Jamaah adalah beriman tentang masalah syafat ini. Baik syafat yang khusus untuk Nabi SAW atau syafaat yang umum. Ya, kita baca berikutnya.